Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di dalam perayaan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh akhina Al-Habib Muhammad Al-Gadri mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan kepada beliau dan segenap keluarga besar beliau dan semua kita yang hadir dalam acara maulid ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah Insyaallah Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin perkumpulan yang semacam ini bagaimana tidak dirahmati oleh Allah ta'ala sedangkan yang kita sebut yang kita rayakan maulidnya adalah rahmatun muhdah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah ta'ala kepada kita sekalian rahmat yang dianugerahkan kepada oleh Allah taala kepada kita sekalian. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan semata-mata rahmatan lil alamin. Dan makna daripada rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwasanya tatkala disebutkan beliau turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seseorang tatkala dia menjalankan ajaran Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan rahmat masuk ke dalam ruang lingkup rahmat yang dikhususkan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan maulidnya pada malam hari yang mulia ini beliau adalah manusia yang paling afdal di alam semesta makhluk yang paling mulia di alam semesta beliau adalah basyarun lakal basyar beliau manusia yang tidak sama dengan manusia lainnya sehingga bagaimana Rasulullah SAW beliau menyatakan inna a'lamakum billahi wa atqakum bihi ana sesungguhnya yang paling berilmu yang paling mengenal Allah di antara kalian yang paling takut kepada Allah di antara kalian adalah aku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyatakan lastu kahayatikum inni ut'amu wa usga inda rabbi aku tidak sama dengan kalian kata Rasulullah memang betul Beliau adalah Bashar, seorang manusia, tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Enggak sama seperti kita. Allah Ta'ala berfirman, Gul, innama ana Basharun yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya, aku adalah manusia. Betul, aku manusia. Tapi punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yuha ilayya, diwahyukan dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keistimewaan tersebut bagaimana beliau bangun malam tahajud kemudian juga beliau terkadang apabila puasa beliau nggak berbuka lagi lanjut puasa sampai berhari-hari maghrib nggak buka lanjut ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad yang disebut nih namanya dalam istilah fikih namanya wisal untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan beliau maka beliau melakukan wisol tersebut tatkala ada beberapa sahabat mau mengikutin ketika maghrib nggak mau buka lanjut sampai hari berikutnya hari berikutnya Rasulullah marah dilarang mereka jangan kalian ikuti aku kalian nggak mampu sebab aku dengan kalian beda tidak sama ini utamu wa usga inda rabbi aku diberi makan dan diberi minum langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaan yang Allah taala berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat mengatakan kunna natahaddath anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiya quwwata arba'in. Kita para sahabat Rasulullah dahulu yang kita tahu kita menyadari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan seperti kekuatan 40 orang biasa diberikan kemampuan kekuatan seperti kekuatan dan kemampuan 40 manusia biasa itu dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW seorang diri dan beliau SAW adalah sebagaimana disebutkan di dalam maulid itu urifa min tibihi annahu gad marra fih. Apabila Rasulullah melalui suatu jalan, lewat di satu jalanan, maka ketahuan dari harumnya Rasulullah, ketahuan tuh jalanan harum. Dia bilang, orang yang lewat di situ tahu, Rasul pernah lewat di jalan ini. Kapan Rasulullah lewat? Oh, tadi pagi. Oh, kemarin Rasulullah lewat. Harumnya masih kecium. Wa idza apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai wewangian parfum maka tercium harumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, kemanapun beliau berada Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan jangankan parfum yang dipakai yang sama yang digunakan Rasulullah tapi harum tersebut munculnya dari keringat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara para istri Nabi Muhammad itu mengatakan kami itu satu kali Rasulullah tidur siang di rumah kami dulu nggak ada AC dulu kagak ada kipas angin Rasulullah tidur siang di rumah salah seorang istrinya itu berkeringat keringatnya peluhnya banyak maka diwadahi itu keringatnya oleh salah seorang istri beliau kaum wanita beliau ditadangin sampai itu hampir mendekati setengah botol diambil itu keringatnya Hingga tiba-tiba Rasulullah terbangun. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, kami menampung keringatmu. Untuk apa keringat aku saya kamu tampung? Dijawab oleh istrinya, sesungguhnya kami gunakan keringatmu itu, kami campurkan dengan parfum yang kami beli di pasar. Kami beli parfum wewangian di pasar, itu parfum yang biasa, bukan yang mahal. Bukan juga yang murah, parfum yang biasa, yang normal. Terus kami campur dengan keringatmu, maka berubah parfum ini menjadi parfum yang sangat wangi yang mengalahkan daripada parfum-parfum manapun juga kenapa? tercampur dengan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu disebutkan satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang melakukan pekerjaan rumah Rasul apabila di rumah beliau menyapu beliau membersihkan rumah bahkan beliau mengikat apa menjahit bajunya yang sobek memperbaiki sendalnya dan sepatunya sendiri maka tatkala Rasulullah sedang melakukan pekerjaan tersebut itu sampai berkeringat kening beliau karena panas itu Siti Aisyah memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bekerja keras itu memperbaiki ataupun sedang bekerja di rumah itu keringat mulai terkumpul di keningnya Nabi kata Siti Aisyah maka tiba-tiba dari keringat itu mulai hampir menetes satu ketika sudah banyak mau menetes, tiba-tiba dari keringat itu bagaikan cahaya yang bersinar. Dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bilang, "Fabuhittu." Maka sungguh aku terkejut, aku terkejut sekali bagaikan tersambar petir melihat melihat cahaya yang terlahir dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam basyarun la kal basyar manusia yang tidak seperti manusia biasa walhasil bagaimana di dalam maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maulid yang kita baca disebutkan tentang kemuliaan Nabi tentang akhlak Nabi tentang perangai Nabi tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan bahwasanya saya kenal, saya ingat dulu ada sebuah batu yang biasa kalau saya jalan tuh di Mekah, saya lewat jalanan tersebut itu ada sebuah batu besar. setiap kali saya lewat di melewati batu tersebut dari saya masih kecil. Setiap kali saya lewat melewati jalanan tersebut batu itu selalu memberi salam kepada saya kata Rasulullah. Saya mendengar salam yang diucapkan oleh batu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu kali beliau berkata, "Aku pada suatu hari berjalan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku berjalan bersama Rasulullah di pinggiran kota Madinah, ada bukit-bukit, bebatuan, pepohonan. Sayyidina Ali bilang, "Demi Allah, tidak ada bebatuan yang kami lalui ataupun pepohonan yang kami lalui ataupun bukit-bukit yang kami lalui melainkan aku dengar sendiri mereka memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu batu itu pohon kenal kepada Rasulullah itu batu pepohonan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah makanya kalau ada orang nggak mau bilang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ini parah. Kelewatan, batu aja ngasih salam kepada Nabi Muhammad. Pepohonan ngasih salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya satu kali ada penggembala, dia gembala kambingnya Kemudian tatkala dia sedang menggembala kambingnya datang serigala. Serigala itu langsung mengambil seekor kambing dengan moncongnya yang besar dibawa lari kambing tersebut. Dikejar oleh penggembala ini. Dikejar itu serigala. Dikejar sampai perjalanan jauh sampai itu serigala terpojok. Memaksa serigala tersebut untuk melepaskan kambing yang udah dia gigit. Yang dia bawa lari itu. Maka itu serigala dia lepaskan kambing tersebut dan berkata, ngomong itu serigala. Dia bilang, "Ya fulan, ittaqillah. Wahai fulan, wahai penggembala, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau halangi aku dari rizkiku ini. Ini rizkiku dari Allah taala. Kenapa engkau cegah aku?" Maka penggembala tersebut mendengar serigala berbicara, dia berkata, "Ajib, aku takjub, aku heran." ya taib se seekor serigala bisa berbicara maka serigala itu balas berkata wa anta ajab minni engkau lebih menakjubkan lagi lebih mengherankan lagi kamu heran saya bicara saya juga heran sama kamu kata serigala itu sebel rupanya ini serigala sama dia kenapa kamu heran sama saya ada nabi di balik bukit ini sedang berjihad visabilillah bersama kaumnya dan kelompoknya eh engkau malah sibuk sama kambingmu di sini maka dengar begitu, baik saya siap bantu. Cuma kalau saya pergi kambing saya nanti bagaimana? Kambing saya akhirnya diterkam serigala macam kau. Maka serigala itu berkata, saya berjanji, saya yang bakal menggembala kambing-kambingmu. Saya jagain kambing-kambingmu, engkau ikut jihad kepada Rasulullah. Engkau pulang kambingmu utuh semuanya. Itu kata serigala. Maka pergi, jalan penggembala tersebut dia ikut berjihad bersama Rasulullah di buk, di lembah sebelahnya dia. Dia cerita kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya ikut jihad di sini. Saya karena menyaksikan seekor serigala berkata demikian." Disebutkan ceritanya. Maka Rasulullah bilang, "Ana umin bidzalik." Saya percaya dengan ceritamu. Wa Abu Bakar wa Umar. Saya percaya dengan omonganmu, begitu juga Abu Bakar dan Umar, mereka semuanya percaya dengan ucapanmu. Udah selesai begitu, itu penggembala selesai jihad bersama Nabi Muhammad membantu kaum muslimin, dia pulang menuju gembalaannya. Maka dia dapati gembalaannya tersebut kambing-kambing, gembalaannya dia semuanya masih utuh, digembala oleh serigala tersebut. Maka dia berterima kasih kepada serigala itu sebagai ungkapan terima kasihnya dia sembelihkan seekor kambing khusus untuk serigala yang mengenalkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita ini madzkur fil hadis sahih disebutkan di dalam hadis sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kali ada Nabi Muhammad berkunjung ke satu peternakan perkebunan. Maka Rasul bertanya, apa di balik pagar ini? Dibilang ya Rasulullah, kami mengurung seekor unta di balik pagar ini. Kenapa kalian kurung? Dibilang kami kurung nih sebab ini unta kami entah bagaimana tiba-tiba dia menjadi liar, menyerang siapapun. Maka kami kurung di sini. Maka Rasul bilang, "Buka gerbangnya, saya mau masuk." Maka sahabat mempersilahkan masuk. Rasul udah diperingatkan, ini unta menyerang siapapun. Maka begitu Rasulullah masuk, itu unta ketika melihat Nabi Muhammad masuk langsung dia menghampiri berlari berlari menghampiri Rasulullah begitu sampai di hadapan Rasulullah dia mengerem berhenti berhenti di hadapan Nabi terus dia dekatkan moncongnya ke kaki Nabi Muhammad seperti apa namanya orang yang bersujud dia cium kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah cium kakinya Nabi Muhammad maka tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke telinga unta tersebut seperti orang berbisik. Itu unta mendekatkan moncongnya ke telinga Nabi Muhammad sambil dia gerak-gerakin seperti berbicara. Terus Nabi berbisik lagi, itu unta bicara lagi. Begitu bergantian. Setelah itu, itu unta nggak liar, tenang. Ditenangkan oleh Rasulullah. Maka setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, coba mana pemilik onta ini? Dibilang saya ya Rasulullah sini sini. Ini onta, dia bukannya liar, dia bukannya mengganggu orang tanpa sebab, ada sebabnya. Tahu apa sebabnya? Ini onta dia nih protes, dia demo. Jadi bukan orang doang yang kenal sama demonstrasi, onta juga kenal. Dia demo, dia protes. Protes apa ya Rasulullah? Barusan dia bilang, dia lakukan ini sebagai bentuk protesnya karena dia selalu dipaksakan pekerjaan yang berat yang banyak dipaksa ngerjain pekerjaan yang banyak yang berat tapi hanya dikasih makan sedikit kerjaannya banyak makanannya sedikit maka dia protes dia mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan itu itu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini karena engkau yang menjadi juru bicaranya, maka mulai sekarang ini onta betul saya akui. Kami banyak memaksakan pekerjaan, banyak pekerjaan kami paksakan atasnya. Akan tetapi betul kita kurang ngasih makan kepada onta ini. Mulai sekarang ini onta dia makan yang banyak kita siapkan dan dia nggak perlu kita pikulkan pekerjaan berat lagi. Kenapa? Soalnya sudah memohon syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalam hadis Sahih, unta pun juga meminta syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, tolongin saya ya Rasulullah. Saya dikasih pekerjaan banyak, dikasih makanan yang sedikit. Sahabat itu bilang, mulai sekarang makan yang banyak tanpa perlu bekerja lagi. Wahakata. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara sekalian, binatang-binatang pun, hewan-hewan pun, mereka mengenal kepada Rasulullah. Mereka mengetahui kadar dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga mereka semuanya hormat, memberi salam dan cinta kepada Nabi Muhammad mulai dari binatang bahkan bebatuan pun juga demikian. Itu satu kali dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ketika sedang duduk Rasulullah cerita nih segala benda yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu Wa Taala semua benda bertasbih untuk Allah Taala semuanya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh termasuk batu ini dipegang batu tersebut oleh Nabi Muhammad begitu itu batu dipegang oleh Rasulullah langsung terdengar suara tasbihnya oleh para sahabat. Rasul bilang semua benda bertasbih, cuma kita nggak dengar suaranya. Ketika dipegang oleh Rasulullah, itu ibaratnya kayak handphone di charge, baterainya kuat lagi. Langsung kedengaran suara tasbihnya didengar oleh semua sahabat. Diserahkan oleh Nabi di tangannya Sayyidina Abu Bakar. Bertasbih, dipegang di tangannya Sayyidina Umar dioper lagi bertasbih dioper ke tangan sahabat sampai dikembalikan ke tangan Nabi Muhammad itu batu masih bertasbih hingga diletakkan oleh Rasulullah udah berhenti tasbihnya kemudian setelah selesai majlis, itu sahabat yang di belakang nyari mana batu yang tadi dipegang Nabi dipegang digosok-gosok gak kedengeran bunyinya lagi Alah sudah tangannya lain itu batu bisa ngebedain tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam wa Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam itu bagaimana disebutkan oleh para sahabat kita makan bersama Rasulullah kunna nakul ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu makan bareng bersama Rasulullah. Kita makan daging, kita makan makanan bersama Rasulullah satu nampan satu piring. Waktu kita makan kita dengar itu daging yang kita makan tuh bertasbih. Makanan apa namanya yang sedang kita suap, suapan yang kita pegang bertasbih. Yang kita potek bertasbih, yang kita pegang bertasbih, yang kita masukkan mulut itu terdengar sedang bertasbih. Kenapa? Sebab dekat di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya saudara-saudara sekalian, manakala kita dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baterai kita juga bakalan kuat, bakalan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela meninggalkan apapun, mengorbankan apapun asal bisa dekat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita hadir di sini tujuan kita satu, kita pengen dekat dengan Rasulullah. Kita pengen kita makin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi, bukan dekat dengan jasadnya aja. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka juga dulu di Mekah nongkrong bareng, makan sepiring sama Nabi Muhammad. Begitu. Tapi apakah mereka dekat dengan Rasulullah? Badannya dekat, tapi hatinya jauh. Manusia dekat atau jauhnya tidak dinilai dari tubuhnya, tetapi dinilai dari hatinya. Almaru min haitsu qalbih, la min haitsu jismih. Seseorang itu dinilai dari hatinya, bukan dari tubuhnya. Manakala hatinya udah dekat kepada Nabi Muhammad, bagaimana hatinya dekat kepada Rasulullah? dengan banyak mengingat beliau banyak bersalawat kepada beliau banyak memberi salam kepada beliau kemudian juga banyak dekat dengan sunnahnya dekat dengan syariatnya dekat dengan ajarannya dekat dan cinta kepada sahabatnya dekat dan cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia dekat dengan ajarannya Nabi, dengan sunnahnya Nabi, dengan syariatnya Rasulullah SAW Sehingga syariat Nabi Muhammad jalan berkibar di dalam rumahnya. Kaum wanitanya nutup aurat yang benar, nggak sembarangan ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya. Anak-anaknya juga dididik dengan didikan yang baik. Hadir sholat berjamaah, sholat lima waktu nggak dia tinggal. Bakti kepada ibu bapaknya, menyambung tali silaturahminya, hadir majlis ilmu, hadir majlis ta'lim, begitu hadir pengajian yang semacam ini, zikir, maulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri orang yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya jauh dari badannya aja, jauh dari syariatnya, jauh dari ajarannya, jauh dari nasihat Rasulullah jauh dari sholawat kepada Rasulullah jauh dari kenangan kepada Rasulullah Gak disebut di rumahnya Nabi Muhammad di rumahnya tuh gak ada sebutan Nabi Muhammad Gak ada sholawat kepada Nabi Muhammad dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang maga magaumun an majlisin la yadkurun Allah Taala fi wa la yusalluna ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi illa kanat alaihim tiratan al qiyamah tidaklah berdiri suatu kaum dari suatu kumpulan. Mereka bangkit dari suatu majelis di mana dalam perkumpulan yang tadi mereka nggak bersolawat kepada Nabi, nggak zikir dalam riwayat nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad, melainkan mereka baru saja berdiri dari sesuatu yang membawa penyesalan besok di hari kiamat. Perkumpulan yang tadi mereka duduki menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Karenanya kemanapun kita pergi banyakin solawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa Sebutan Nabi Muhammad itu jangan lepas dari lidah kita dimanapun kita berada itu al-imamul jazuli tahu al-imamul jazuli dia adalah yang menulis kitab salawat yang judulnya adalah ilul khairat imamul jazuli itu sebab musabab asal muasalnya dia menulis kitab Ilul Khairat yang berisi salawat, kumpulan salawat jadi ngajarin orang untuk memperbanyak membaca salawat ini itu asal muasalnya adalah satu kali ini imam dia bersama rombongannya berada dalam suatu perjalanan. Tahu-tahu mereka nih mau sholat. Udah dekat perkampungan situ, mereka lihat ada sumur, mau ambil wudhu. Sumur ada airnya di bawah, dalam. Mau cari timba, buat ngambil kagak ada ember, nggak ada timba. Dia bingung, bagaimana mau wudhu? Perkampungan jauh. Tahu-tahu dia lihat ada anak perempuan, ada gadis kecil. Dipanggil, eh, bocah cilik, gadis kecil, sini. Coba saya pinjem timba ember untuk ngambil air. Buat apa ember? Bilang buat ngambil air di sumur ini. Oh, kita kalau ngambil air di sumur ini nggak perlu ember. Saya juga bisa. Bagaimana caranya? Nggak perlu ember. Sini, kalian mau air kan? Sini. Itu gadis kecil mendekat ke bibir sumur, terus tahu-tahu dia meludah di sumur tersebut. Dia tiup sumur itu, tahu-tahu air yang ada di sumur melonjak naik ke atas lonjak naik ke atas sampai luper keluar bilang tuh airnya kalian ambil dah bingung Al Imamul Jazuli kamu gadis kecil cilik masih belum balik tapi kok bisa begini ada apa di mulutmu ada apa di liurmu ada apa di ludahmu dijawab oleh gadis tersebut ya jangan heran saya tiap hari sholawat sama Nabi itu antara 10.000 sampai 100.000 kali tiap hari itu sholawat saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sejak saat itulah tergerak Imam Jazuli untuk merangkum salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita perbanyak sebutan Rasulullah. Sebab di rumah kita udah banyak sebutan artis, sebutan penyanyi, sebutan bintang film, sebutan pemain bola, sebutan petinju, sebutan atlet itu banyak ceritanya. Infotainment, masya Allah, sampai sebutan orang jahat dimasukin ke dalam rumah kita. Tapi mana sebutan Nabi Muhammad? Mana sebutan Rasulullah? Mana cerita Nabi Muhammad? Kita tahu cerita, oh ini lagi berkelahi, ini lagi ribut, ini bercerai, ini kawin lagi, ini berantem, ini oh, ke pengadilan, ini di penjara. Itu kita tahu. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa nama putra putri Rasulullah kita nggak tahu. Coba sebutin nasabnya Nabi Muhammad. Kita nggak tahu. Disuruh sebutin nama istri yang ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Kita kagak tahu. Sebutin juga berapa kali Rasulullah ikut peperangan, berapa kali Rasulullah mengirim pasukan. Kita nggak tahu. Siapa Ashra Mubasyarin bil Jannah dari sahabatnya Nabi Muhammad? Kita nggak tahu. Siapa para nabi, nama para nabi-nabi? Kita nggak tahu. Padahal ini adalah sesuatu keharusan yang mesti kita ketahui, yang mesti kita kenali. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo pererat hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di rumah kita, yang ngegantung di kamar anak kita poster siapa, fotonya siapa, gambarnya siapa. Taruh gambarnya orang soleh, taruhnya gambarnya mukmin, muslim, aulia, salihin. Taruh gambarnya mereka. Jangan taruh gambarnya orang yang tidak beriman. Kenapa? Ini semuanya untuk mempererat, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah diadakan maulid yang semacam begini tujuannya apa? Biar mempererat hubungan kita dengan Rasulullah. Biar kita makin dekat dengan Rasulullah. Biar kita makin kecantol sama Nabi Muhammad. Biar kita makin cinta, makin jatuh hati kepada Rasulullah. Disebutin Nabi begini, Rasul begini, sifatnya begini, wajahnya begini. Diceritain itu semua kenapa? Biar kita nih hubungan batin kita dengan Rasulullah tuh makin terkoneksi, makin nyambung, makin erat, makin kuat. Ini tujuan diadakan majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam majelis kita ini. Insya Allah kita bangkit dari majelis ini kita makin cinta kepada Rasulullah. Dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pada malam hari ini kita mengingat kepada Allah, kita menyebut Allah, kita disebut oleh Allah Ta'ala di alam yang lebih baik lagi. Sebagaimana pada malam hari ini kita pun juga menyebut dan mengenang Rasulullah Rasul pun juga menyaksikan dan menonton acara kita pada malam hari ini dan insya Allah kita semuanya masuk dalam syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Taala insya Allah memberikan keberkahan dalam lingkungan kita Allah Taala berikan keberkahan di dalam majlis taklim kita Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam umur kita dijauhkan lingkungan ini dari bala, dari musibah, dari penyakit, dari gangguan dijadikan lingkungan ini lingkungan yang aman, yang damai, jauh dari kemaksiatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. Wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين setelah ini nih kita masih akan membaca Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak dengan kuping kita dan terutama nih pasang hati kita. Pasang hati kita. Dengarkan apa yang akan dituangkan kepada kita dari perangainya Nabi, sifatnya Nabi, kisahnya Nabi, sebutannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebutan mereka itu adalah obat bagi kita sekalian. Sebutan mereka itu adalah rahmat bagi kita sekalian Sebutan mereka itu adalah ilmu bagi kita sekalian. Sebutan mereka itu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala dekatkan kita kepada mereka dan sehingga kita menjadi dekat kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.